Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, pelajaran yang terakhir kita ambil mengenai hadis Mu'an'an atau juga hadis yang semakna itu yaitu hadis yang mu'an mu'annan. Mu'annan itu adalah hadis yang diriwayatkan dengan apa? Masing-masing perawi dengan lafaz an. Nah, perbuatan yang disebut dengan an-anah. Pelakunya namanya mu'annin. Paham ya? Yang satunya mu'annan. Mu'annan itu hadis yang masing-masing perawi meriwayatkan dengan lafaz apa? Anna. Perbuatannya disebut dengan apa? An-anah. Pelakunya namanya mu'annin. Nah, hadis ini akan menjadi hujah dan diterima manakala apa? Manakala apa? Manakala apa kemarin? Hadis mu'an anu terima ketika dia itu tidak dikenal sebagai mudallis. Tapi kalau dia dikenal sebagai mudallis itu pun diterima manakala dia terang-terangan di hadis yang lain dengan apa? Dengan apa? Dengan lafaz sami'tu atau yang semisalnya. Apa jazm sami'tu sami'tu atau akhbarani dan semisalnya. Paham ya? Dengan lafaz yang terang-terangan seperti itu. Nah. Mafhum soal itu ya? Ewan eh, barakallahu fikum. Jadi, nah kalau seandainya nah barakallahu fikum mudalis tersebut terang-terangan di hadis yang lain dengan lafaz sami itu eh, atau yang semisalnya, maka bisa diterima. Tapi kalau tidak, hukum asal mu'an'an tadi dicurigai gitu misalnya. Nah, apalagi, apalagi munculnya dari apa? Mudalis, orang yang terkenal mudalis. Sukanya mengkaburkan atau menghilangkan perawi-perawi yang menurut dia mungkin Nah, barakallahu fikum Eh, kedudukannya di bawahnya atau mungkin muridnya dia sendiri atau karena menurut dia adalah dhaif dan semisal akhirnya di, dihilangkan. Jadi mudalis perbuatannya adalah tadlis. Paham ya? Hadis yang namanya mudallas. yang yang Mudallis itu orangnya, tadlis perbuatannya, hadis yang terjadi tadlis tadi dinamanya mudallas. Walaupun itu enggak dikenal ya. Istilah bahasa Arabnya seperti itu kan? Nah, tadlis itu perkara yang tidak diperkenankan. Oleh karena itu Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustan Amirul Mukminin hadis nah barakallahu fikum dinukilkan beliau mengatakan apa li an azna eh, la an azniya ahabbu ilayya min an udallis sungguh eh, demi Allah eh, aku berzina itu lebih aku cintai lebih aku sukai daripada aku berbuat tadlis maksudnya apa maksudnya maksudnya itu bukan makna itu zina itu enggak maksudnya itu nah barakallahu fikum tadlis itu sangat berbahaya sekali penyamaran soalnya pekaburan orang menganggap Padahal hadisnya aslinya itu lemah, tapi karena dia gara-gara tadlis tadi, nampaknya hadisnya apa? Sahih menjadi indah. Indah dan sahih. Padahal aslinya lemah itu loh. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau orang berzina kan terang-terangan, jelas itu keliru dan jelas itu adalah maksiat. Tapi kalau tadlis kan orang enggak nampak ya? Enggak nampak pengkaburan. Bayana barakallahu fikum. Kita lihat sini ya. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya masih pembagian atau masih dalam pembahasan na'am barakallahu fikum sambungan daripada yang disampaikan oleh al-Imam al baikuni rahmatullah alaih mu'an'anun ka'an dan al-karam berikutnya wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam sekarang kita masuk ke hadis yang mubham mubham di sini yang bagaimana barakallahu fikum qalu wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam hadis mubham itu adalah hadis yang di dalamnya ada perawi yang tidak disebutkan namanya atau tidak diketahui keadaannya Wal mubham huwa alladhi fihi rawin lam yusam. Paham ya? Mubham itu adalah hadis yang di dalamnya ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Tapi ingat ya, ini selain sahabat. Paham ya? Karena jahal sahabat, majhulnya tidak dikenalnya para sahabat, selama itu sahabat maka, maka apa? La tadur, tidak membahayakan. Paham ya? Naam. jadi jahal sahabat itu makbulah. Paham ya? Tidak dikenalnya para sahabat dalam masalah hadis kan misalkan ya, anna ahadan min ashabi Rasulillah. Siapa ahadan ini? Wala alam nggak kenal, nggak dikenal siapa, nggak disebutkan juga. Pastikan mesti udul. Pastikan dia termasuk orang-orang yang udul, memiliki sifat adalah, mustaqim, sirah fi wa muruatih Amnya, Jalan hidupnya itu lurus dalam agamanya dan juga kehormatannya serta harga dirinya. Paham ya? Karena nggak boleh kita mencari maki para sahabat. Paham ya? Jadi kalau misalkan dijumpai hadis anna ahadan min ashabi Rasulillah, seakan-akan dharifnya mubham enggak? Mubham dan majhul enggak dikenal siapa ini sahabat ini. Walaupun enggak dikenal, walaupun enggak disebutkan namanya, pastikan orang tersebut termasuk apa? ahli udul, orang-orang yang memiliki sifat adalah. Karena langsung dapat tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala kan? Nama kullan wa'adallahu al-husna. Masing-masing para sahabat itu Allah telah sudah janjikan bagi mereka husna. Apa husna? Surga. Maksudnya ya? Sudah jelas itu. Oleh karena itu tidak boleh kita nam eh, menolak hadis yang sebabnya karena apa? Jahalatus sahabat, tidak dikenalnya sahabat yang ada di dalamnya. Paham ya? Terkadang lafaz seperti itu kan anar eh, minal ansor. Siapa ini? Enggak dikenal juga kan? Nah, tapi itu dari kalangan sahabat jelas sudah. Muhajirin wal ansor jelas. Apa maksudnya ya? Naam. ini maksudnya adalah orang-orang yang selain para sahabat, mengetabiin, atlau tabiin, lah kok enggak disebutkan namanya, maka mubham. Apa maksudnya ya? Wa hadha wal qismu tsani asyar min aqsamil hadis al-madhkura fi hadzal nadhm. Ini adalah pembagian yang ke-12 dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun ini. Misal an yaqul, contohnya seperti ada orang mengatakan haddatsani rajulun telah menceritakan kepadaku seorang lelaki. Nah, ini siapa lelaki ini? Dikenal enggak? Qala haddatsani fulanun an fulanin an fulanin. Semuanya fulan fulan fulan fulan. Siapa fulan ini? Eh, atau hadasat ni fulanah misalkan. Fulanah itu siapa? Enggak dikenal juga. Fa inna nusammi hadzal hadits mubhaman. Penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin masyaallah ya terbukti mudah dipahami dan juga dalam artian tuh ya mungkin semula belum terbuka jadi terbuka itu loh. Oleh karena itu beliau ini juga menempuh jalannya guru beliau eh, Abdurrahman Sa'di, Syekh Abdurrahman Sa'di rahmatullah alaih. Naam. Jadi memang kalau kita telusuri ya, ya Allah alam ya termasuk salah-salah yang paling mudah untuk dia ya kunyah ini syarah yang disyarah oleh Ibnu Sayyimin. Ya bisa dikatakan hampir semua kitab yang beliau karang itu bahasanya itu mudah itu loh. Kita saksikan ini kan? Masya Allah ya, rahmatullah alaih. Nah, kita lihat sini. Maka kita menamakan itu hadis mubham. Li'anahu ubhima fihir rawi. Karena di dalam hadis tersebut, perawinya disembunyikan namanya. Amnya disamat disembunyikan namanya enggak ditahu siapa perawinya. Wa kadzalika idza qol. Demikian juga seperti itu pula apabila apabila ada orang berkata haddatsani siqah telah menceritakan kepada orang yang siqah masih mubham ini mubham siapa yang siqah ini orang pertanyaan siapa orang yang sifat siqah terpercaya ini siapa fa innahu aidan yaqulu mubhaman maka hadis tersebut tetap dikatakan mubham orang yang siqah tersebut dikatakan mubham annana la nadri man huwa hadza siqah karena kita enggak tahu siapa yang siqah ini orang yang siqah ini siapa faqad yakunu siqatan al muhaddits bisa jadi orang tersebut sikoh menurut salah satu ahli hadis saja. Paham ya? Dia mungkin sikoh menurut satu muhadis saja, walaysa bisikotin 'inda ghairihi. Tapi dia ternyata tidak sikoh menurut yang lainnya. Paham ya? Seperti Tausik ibn Hibban. Ibn Hibban itu imam, tapi tausiknya itu ketika beliau memberikan tasjih sikoh itu termasuk apa? Termasuk terkadang ghairu mu'tamad. Paham ya? Termasuk mutasahil. Disebutkan para ulama mengenai hal tersebut ya. Nah, tapi kalau seperti Abu Hatim Ar-Razi eh, dan semisalnya eh, yang itu mereka kuat dalam masalah seperti ini. Nah, tausiknya mereka yuk tabar atau tabar dianggap. Bahwasanya ya. Nah. Kemudian kita lihat sini, wa kadzalika idza qal, seperti itu pula apabila ada orang berkata, haddatsani man asiku Telah menceritakan kepada aku orang yang aku percaya padanya. Eh? Hadatsani man asiku bihi. Telah menceritakan kepada kepadaku orang yang aku sikoh, aku percaya dengannya. Fa hadza aidan yakun mubhaman. Ini juga masih dikatakan mubham. Siapa orang ini yang enggak sebutkan namanya kan? Ya na'am. Wa kadzalika idza qala Demikian juga kalau ada orang berkata, hadatsani sahibu hadhihi dar telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Masih mubham enggak ini? Masih mubham. Fa innahu yakunu mubhaman ma lam yakun sahibud dar ma'rufan. Ya kan? Nah, maka ini masih menjadi mubham selama apa? Selama pemilik rumah tersebut tidak diketahui. Kecuali kalau kita misalkan ngobrol-ngobrol di depan rumah orang itu. Nah, orang itu dikenal pemiliknya rumahnya siapa. Kemudian kita mengatakan haddatsani sahibu hadidda. Haddatsani sahibu hadidda. Telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Nah, pemilik rumah dikenal namanya sepulan. Nah, itu berarti enggak mubham. Tapi masih global enggak dikenal juga di mana letaknya, di mana tempatnya dia ngomong haddatsani sahibu hadidda telah menceritakan padaku pemilik rumah ini. Rumah yang mana? Siapa pemiliknya? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ada pengucapan ucapan Imam Malik, Imam Malik bin Anas radhiyallahu eh, rahmatullah alaih, eh, Imam Darul Hijrah beliau mengatakan semua ucapan eh, itu bisa diterima bisa ditolak kecuali ucapan eh, pemilik kuburan ini maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ma'ruf itu karena waktu itu beliau ngajar di mana? Di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, nah barakallahu fikum berdekatan dengan apa? kuburan Rasulullah SAW di situ. Lama maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum. Idzan jika demikian kalau mubham huwa, mubham itu berarti kullu ma fihi rawin lam yusam. Setiap hadis yang dalamnya ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Amma makan haditsu fihi an rajulin lam yusamma mithl hadis Anas. Perhatikan ini ya. Adapun hadis yang di dalamnya ada atau menceritakan tentang orang, perhatikan ini ya. Atau atau adapun di dalam hadis ada menceritakan tentang tentang seseorang yang tidak sebutkan namanya. Menceritakan tapi ya, bukan dia sendiri yang menceritakan tapi dia diceritakan. Paulum, Dia itu yang diceritakan yang dikabarkan itu, bukan dia yang mengkabarkan itu lain lagi urusannya. Perhatikan, amma makanan hadis. Adapun kalau seandainya hadis tersebut fihi di dalamnya an rajulin eh, ada penyebutan tentang seseorang lam yusamma. Orang tersebut tidak diberikan nama, dalam artian tidak disebutkan namanya Misal hadis Anas seperti hadis Anas bin Malik. Qal dakhala a'rabiyyun yaumal jum'ah wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Paham ya? Naam. Ada seorang badui masuk ke masjid di hari Jumat. Dalam keadaan Rasulullah itu khutbah. Siapa orang badui ini dikenal enggak? Enggak dikenal, tapi sekarang orang badui ini yang menceritakan atau diceritakan? Diceritakan enggak ada iskal. Walaupun enggak sebutkan namanya silakan enggak masalah. Karena dia bukan yang menceritakan tapi dia yang diceritakan. Paham belum maksudnya nih? Ya, nah, yang dia yang dibicarakan istilahnya itu. Bukan dia sendiri yang berbicara. Al-haditha, ini kan mengenai nah barakallahu fikum ketika meminta agar turun hujan itu kan diantaranya. Nah, Al-haditha, fal arabi huna mubham. Badui di sini mubham. Siapa badui di sini? Lakinnahu la yadkhul fi ta'rif alladhi ma'ana. Namun walaupun dia mubham, tidak masuk dalam definisi kita yang sudah kita lewati di anal Arabiyya huna dikarenakan Badui di sini lam yuhaddis bil hadis. Dia tidak menceritakan dengan sebuah hadis, tapi walakinahu tuhaddisa anhu. Tapi dia diceritakan atau dibicarakan tentangnya. Paham ya? Dia itu yang dibicarakan atau dia yang diceritakan dulu. Paham belum nih bedanya? Nah, jadi permasalahan itu mubham itu enggak diterima manakala yang mubham itu perawi yang menyampaikan hadis. Apa maksudnya? Nah, seperti itu. Idan jika demikian faqalu ma fihi rawin lam yusam. Itu hadis yang di dalamnya ada perawi yang tidak disebutkan namanya, maknahu ai makana fis sanad rawin lam yusam, yaitu selama dalam sanadnya ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Adapun kalau dalam matan dalam hadis enggak ada iskal. Paham ya? Dalam matan dalam hadis ya, ana rajulan an arabian. Paham ya? Ini kan menceritakan Paham ya? Tapi kalau yang masih haddatsana fulanun qala haddatsana fulanun, ini pasti satu-satu mereka menceritakan itu loh. Dan artinya mereka yang akan menceritakan menyampaikan hadis harus diketahui siapa punan itu. Paham ya? Nah. Tapi kalau kisah batu ini kan batu ini bukannya menyampaikan hadis, dia malah justru yang dibicarakan itu loh. Paham ya? Nah. Wa hukmul mubham anna haditsahu la yuqbal. Hukum mubham itu hadisnya tidak terima. Hatta yu'lana man huwa hadzal mubham, hingga diketahui siapa yang mubham ini. Yang enggak dikenal siapa? Wa dzalika li jahalatina bi hali hadzal mubham. Yang demikian itu mungkin karena dikarenakan bodohnya kita, tidak tahunya kita dengan keadaan orang yang mubham ini. Nah, kita nggak tahu kan? sana fulan, fulan sih kok atau penjahat atau perampok nggak tahu juga kan? Nah, karena juga yang namanya fulan itu kan mencakup dalamnya ada pemalsu hadis juga fulan. Ya enggak? Kemudian juga nah barakallahu fikum kadzab juga fulan juga kan istilahnya. Nah, kemudian juga dhaif juga fulan. Istilah fulan kan umum, seseorang. Kalau fulana juga umum, seorang wanita. Siapanya kan enggak jelas. Ewa itu. Kita lihat sini. Illal mubham minas sahabah, kecuali nam yang mubham tadi yang tidak disebutkan namanya tadi dari kalangan sahabat. Ini hati-hati. fainna inna ibhamahu la yadur. Maka sesungguhnya nam ketidaktahuan keadaannya atau namanya tidak membahayakan. Apa maksudnya ini ya? Na'am barakallahu fikum li'anna sahabata kullahum udulun siqatun bi syahadatillahi ta'ala lahum dikarenakan para sahabat seluruhnya mereka semuanya udul mereka semuanya udul memiliki sifat apa adalah apa itu adalah mustaqimus sirah fi dinihi wa muru'atihi paham ya itu yang jalan hidupnya lurus ya, dalam nah barakallahu fikum dalam agamanya dan juga harga diri serta kehormatannya itu yang pendapat yang sudah kita sebutkan kemarin yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al Utsaimin. Bukan orang yang tidak pernah dosa sama sekali. Karena ada definisi juga bahwasanya orang yang udul, orang yang memiliki sifat adalah itu adalah orang yang manla dan balahu, orang yang enggak punya dosa. Keliru enggak nih? Keliru karena manusia enggak masuk dari kesalahan. Oleh karena itu definisi definisi yang tepat adalah yang sudah disebutkan khulasannya kesimpulannya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di awal-awal kemarin, yaitu apa? 6 yaitu mustaqimus sirah. Paham ya? eh, alladzi istaqama siratahu. Itu orang yang apa istiqomah, yang lurus jalan hidupnya. Paham ya? Fi dinihi wa muruatih. Eh, baik dalam masalah agamanya dan juga harga diri serta kehormatannya. Nah. Seperti itu. nah Fi di ta'ala itu rekomendasi dan persaksian Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabat bahwasanya mereka semua adalah udul dan siqat terpercaya yaitu pada firman-Nya wa kullan wa'adallahu husna dan masing-masing sahabat itu Allah telah janjikan pada mereka al-husna. Apa al-husna itu? Surga. Jadi al-husna siaknya nah barakallahu fikum jika Allah telah menjanjikan al-husna itu maknanya adalah surga. Ya kan? Nah barakallahu fikum seperti lil ladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Itu husna berarti surga. Beda kalau siaknya bukan balasan atau beda kalau siaknya bukan perjanjian atau bukan perkara yang Allah janjikan seperti Nah barakallahu fikum walillahil asmaul husna itu lain lagi. Sama-sama husna itu kan? Tapi itu kan siangnya bukan nah barakallahu fikum bukan imbalan atau balasan. ya, tapi pengkabaran. Nah, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah. Itu lain lagi ya. Tapi di sini janji dan juga sekaligus balasan. Wa kullan wa'adallahu husna. Apa maksudnya? Dan masing-masing mereka dari kalangan sahabat Allah telah janjikan padanya husna itu surga. Wa tazkiyatuhu iyyahum fi qouli ta'ala dan juga tazkiyah rekomendasi Allah Subhanahu wa taala kepada mereka di dalam firman-Nya Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah ladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersamanya asyidda wal kufar. Mereka keras terhadap orang kufar, ruhama'u bainahum dan mereka itu saling lemah lembut di antara mereka. Maksudnya para sahabat. Naam. Berarti tasbih ini kan berarti wa qaluhu was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar ladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa anhum. Kayak kurang an gitu ya? Kalau diputus itu kan kurang tepat ya. Ada lafadznya ada an gitu kan. Yang tepat mungkin ditambahi waradu an. Nah, karena kalau waradu itu kan kurang tepat maknanya maksudnya. wasabiqun dan awalun dan orang-orang yang mereka awal-awal masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan ansor, dari kalangan Muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada faedah barakallahu fikum yang sering kita dengar, taqdimul muhajirin al ansar. Didahulukan muhajirin daripada ansar karena memang muhajirin lebih afdal daripada ansar dari berapa sisi? Apa itu? Nusrah wal hijrah nama ahsan barakallahu fikum. Jadi muhajirin itu lebih afdal dari ansar karena dua sisi yang mereka miliki yaitu al-hijrah wan nusrah hijrah bersama Rasulullah dari Makkah ke Madinah, wa nusrah mereka juga menolong Rasulullah. Tapi orang Ansar hijrah enggak? Hijrah dari Makkah Madinah enggak? Al-Ansar penduduk asli Madinah menyambut mereka. Cuma mereka juga memiliki keutamaan. Cuma lebih utama mana? Muhajirin. Buktinya di sini dijauhkan. Sebabnya kenapa? Karena jama'u bainal hijrah wa nusrah. Li'annahum jama'u baina al-hijrah wa nusrah. Maaf salah ya? Nah, idan jika demikian fa hukmul hadis mubham. Hukum hadis yang masih mubham annahu mauqufun. Maka hukum asalnya mauquf. Mauquf itu tidak dihukumi dulu. Tidak dihukumi dulu sampai kapan? Hatta yatabayyana. Hingga nampak jelas man huwa hadzal mubham. Paham ya? Naam. illa sahabah. Hingga nampak jelas siapa yang enggak dikenal ini, perawi yang enggak dikenal ini, yang enggak disebutkan namanya ini, kecuali para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Enggak usah tanyakan lagi para sahabat. Fa innal mubhama minhum maqbul dikarenakan tidak diketahuinya nama mereka, itu nama para sahabat, na'am barakallahu fikum makbul, tetap diterima. Kama sabaqa bayanu sebagaimana telah lewat penjelasannya. Mafhum soal ini ya. Ewa na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Insyaallah taala besok kita lanjutkan pada nah pembahasan mengenai sanad yang ali. Nah, sanad yang tinggi dan sanad yang nazil. Sanad yang ali itu apa? Semakin dekat jalurnya dari sampai kepada Rasulullah itu semakin kuat dan semakin tinggi namun semakin banyak perawi yang yang sampai kepada Rasulullah itu nanti apa berarti? Nah, perawi yang menyampaikan hadis tersebut nazil. Apa itu ya? Oleh karena itu ada ungkapan para ulama itu, nah barakallahu fikum sebagian para ulama ada yang tanya, nah lupa ya kalau enggak salah Ali bin Ali bin Madini yang salah ya. Tanya apa yang paling kau sukai? Nah, dia mengatakan Baitun Khalis sanatun Ali. Paham ya? Rumahnya kosong tapi sanatnya tinggi. Nah, maksudnya maksudnya dia walaupun mengorbankan rumahnya kosong, enggak punya apa-apa tapi sanatnya tinggi itu lebih dia sukai gitu loh. Baitun Khali sanadun ali. Nah, dari rumahnya kosong tapi sanadnya tinggi. Karena sanadnya sanadnya tinggi itu sanadnya dikatakan tinggi itu manakala jalur antara orang yang meriwayatkan ini sampai ke Rasulullah sedikit. Dua atau tiga berarti itu tinggi. Semakin sedikit semakin tinggi. Itu dari si jumlahnya ya. Nanti nah barakallahu fikum sanad ali itu diukur bukan dari banyaknya perawi tadi juga bukan ya. Terkadang yang lebih inti bukan itu. Paham ya? Tapi keadaannya. Keadaannya perawi. Misalkan dari jarak antara Rasulullah dengan perawi itu cuma dua orang, tapi semuanya dhaif. Yang ini jarak antara perawi ini dengan Rasulullah tujuh orang, tapi semuanya stikot. Mana yang lebih ali? Yang tujuh tadi. Jadi jumlah tadi bukan ukuran, yang ukuran itu keadaan rawi tadi. Cuman itu terkadang dijadikan sandaran. Paham ya? Semakin dia dekat dengan Rasulullah jarak tadi dan juga semuanya stikot, semakin kuat. Semakin kuat dan sanatnya disebut dengan sanadun ali.